Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma nah, kita lanjutkan bacaan terhadap Nah barakallahu fikum terhadap kitab 6 ringkasan Al-Fusul fi Siratul Rasul. Nah, Al-Fusul fi Siratul Rasul karya siapa? Al syaikh Al-Alamah Al-Imam Al-Mu'arrikh. Nah, siapa? Abdul Fida Ismail bin Umar. Yang kita baca ini ringkasannya. Terakhir kita ambil kemarin tragedi perang apa kemarin? Yang kita ambil kemarin? Perang apa Ahmad? Yang barusan terakhir kita ambil kemarin? Perang apa? Ahzab. Dikenal juga dengan perang apa? Khandaq, Parit. Terjadi pada tahun berapa? Hmm? 5 Hijriah. Bulan apa? Bulan Syawal. Paham ya? perbandingan jumlah pasukan kaum muslimin dengan orang-orang kafir berapa perbandingannya? 3000 banding 10000. Paham ya? Kemenangan diraih oleh siapa? Kaum muslimin. Masya Allah. Setelah itu mereka langsung meletakkan senjata atau berangkat perang lagi? Nah, pulang. <laughs> pulang mana? Lanjut lagi. Berangkat perang lagi. Sekarang inilah yang kita akan baca. Perang lawan Banu Quraidah. Kenapa kok kaum muslimin masih pengen merangi lagi ya. Karena Banu Quraidah ini sudah terlanjur, terlanjur membatalkan perjanjian. Karena ada perjanjian awal mulanya. Didatangi Bani Nadir, pemimpinnya Huya bin Akhtab yang kemarin kita lewati kan? nah, Huya bin Akhtab An-Nadri datang ke Banu Quraidah, bujuk, batalkan aja perjanjiannya katanya. nah, ya? Akhirnya dibatalkan perjanjiannya dan sepakat ikut perang. Ingin berperang. Nah, ingin apa? Nah, bersama gabung dengan orang-orang kufar Quraisy sekutu-sekutunya itu sampai jumlah ribu kan. Nah, nah karena membatalkan perjanjian, akhirnya Rasulullah dan para sahabat pun masih apa? Tetap tidak meletakkan senjatanya, berangkat perang ke Banu itu. Awal mula siapa yang yang nanya kepada Rasulullah seperti itu? Jibril alaihissalam. Eh? Ya kemarin, atau mustilah Apakah kalian sudah meletakkan senjata kalian? Amanahnu falam nadak ba'da aslah ba'at aslihatana. Adapun kami enggak akan meletakkan senjata-senjata kami katanya. Nah, unhud ila haula, berangkat ke mereka. Siapa mereka ini Banu Banu Quraidah. Karena ada Banu Nadir, Banu Quraidah, Banu siapa satu lagi? Eh? Banu Nadir, Banu Quraidah, satu lagi siapa? Yang jelas. Banu siapa? Astagfirullah. Dia ragu-ragu mah keliru. Benar siapa? Benar siapa? Banu Nadir, Banu Quraidah, satu lagi Banu siapa? Marga suku besar orang-orang Yahud. Yang jelas mengucapkannya. Masih ada yang kurang dikit. Eh, koin. Nah, ingat koin ketemu nanti. Paham ya? Koin nukar. Banu koin nukar. Siapa? Siapa tadi? Banu siapa? koin nukar. Panjang ya kaumnya itu. Koin nukar itu marga besar. Nah, kita sekarang akan masuki perang Bani Quraidah. Masih terjadi pada tahun berapa? 5 Hijriah. Cuman bulannya sudah beda. Eh, nah, bulan Dzulqa'dah kalau tidak salah ya. Nanti kita lihat. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini barakallahu fikum Ghazwatu Bani Quraidah, perang Bani Quraidah. Apa? Dilihat kitabnya. Halaman 43 yang punya kitab disimak ya. Semua ada di situ semua insyaallah. Fanahada sallallahu alaihi wasallam min waqtihi ilaihim. Pada waktu itu pula langsung Rasulullah bangkit. Rasulullah bangkit nah itu bangkit. Kemudian Rasulullah alaihi wasallam langsung bangkit di waktu itu pula menuju Bani Quraidah. Wa amara al-muslimin alla yusalli ahadun salatul asr dan Rasulullah perintahkan kaum muslimin agar tidak ada seorang pun yang sholat asar. Sampai kapan? Waktu kan ada kalau waktu apa? Ada sudah masuk waktu asar. Dilarang sholat asar sampai kapan? Illa fi Bani Quraidah. Kecuali kalau sudah sampai Bani Quraidah. Ternyata ada sebagian sahabat yang sholat, ada yang memang benar menunggu sampai ke Bani Quraidah. Perhatikan simak kitabnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ada yang sudah sampai dulu baru sholat, ada yang di tengah perjalanan sholat. Paham ya? Nah, ini namanya khilaf yang tidak masalah. Paham ya? Khilaf yang sifatnya bukan khilaf tadad tapi khilaf tanawwu'. Dalam artinya apa? Yang salat di tengah perjalanan pun Rasulullah enggak mengingkari. Kemudian yang salat ketika ketika sampai di Banu Quraidah juga tidak diingkari. Paham ya? Rasulullah membenarkan dua duanya Kita lihat. Farahal muslimun arsalan. Kemudian kaum muslimin mereka berangkat dalam keadaan berjalan kaki. Wa kana minhum man shallal 'asra fit tariq. Di antara mereka ada yang salat asar di jalan. Paham ya? Nah, barakallahu seperti itu. Ada yang salat asar di mana? Di perjalanan. Eh, di perjalanan. Wa qalu mereka mengatakan lam yurat, lam yurid minna Rasulullah tarkas shalah. Sebenarnya Rasulullah itu enggak menginginkan kita meninggalkan salat. Inna ma arada ta'jilas sayr itu tujuannya ini. Waktu itu sudah masuk waktu asar. Kemudian Rasulullah mengatakan jangan ada yang sholat kecuali kalau sudah sampai ke Banu Quraidah. Itu bukan melarang sholat. Paham ya? Bukan melarang sholat, tapi apa? Tapi nah maksudnya apa? Agar segera perjalanan sampai gitu loh. Ditunda sholatnya nanti kalau sampai ke Banu Quraidah itu maksudnya. Paham ya? Nah, ini bagus sekali. Wa kalau mereka mengatakan lam yurid minna Rasulullah tarkas sholat. Rasulullah gak ingin Eh, kepada kita atau tidak ingin dari kita meninggalkan salat. ma arada ta'jilas sair. Yang Rasulullah inginkan itu adalah agar apa? Berjalan segera sampai ke Banu Quraidah. Wa kana minhum man lam yusalli hatta gharabat asy-syams. Ada juga di antara mereka yang belum salat sampai matahari terbenam. Wa wasala ila Bani Quraidah kemudian sampailah ke Bani Quraidah falam yu'annif sallallahu alaihi wasallam wahidan minal fariqain masyaallah Rasulullah tidak mencatat dan juga tidak menghina, tidak menyalahkan salah satu di antara dua kelompok tersebut. Paham ya? Naam barakallahu fikum halaman 44 diperhatikan. Naam. Wa ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rayata Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bendera kepada Ali bin Abi Thalib. Diberikan bendera. Wastakhlafa 'ala al-Madinah Ibnu umm Maktum. Kemudian Rasulullah menjadikan pemimpin sementara di Madinah Ibnu Ummi Maktum. Wa nazala hasun Bani Quraidah. Akhirnya apa? Sampailah ke bentengnya Bani Quraidah. Wa hasarahum 25 laila masyaallah. Langsung Rasulullah apa? Nah barakallahu fikum setelah berikan bendera kepada Ali bin Abi Thalib kemudian sampai ke bentengnya Bani Quraidah mengepung mereka 25 hari dikepung 25 25 hari dikepung Bani Quraidah Wa 'arada 'alaihim sayyiduhum Ka'ab bin Asad. Nah ini dihafalkan. Pemimpin Banu Nadir Huyay bin Akhtab. Pemimpinnya sayyidnya Banu Quraidah Ka'ab bin Asad. Ka'ab bin Asad. Paham ya? Kemudian pemimpin mereka menawarkan pemimpin siapa? Banu Quraidah menawarkan kepada kaumnya yaitu Banu Quraidah salata khisal, tiga pilihan. Dikasih tiga pilihan. Mereka enggak milih satu pun enggak milih karena berat semuanya. Sebagai apa sih tiga pilihan ini? Sebagai bentuk hukuman karena sudah melanggar perjanjian yang Rasulullah waktu itu berjanji kepada mereka dan mereka sudah siap untuk tidak berkhianat. Tapi ketika perang Ahzab berkhianat enggak? Berkhianat. Didatangi Banu Nadir, dibujuk-bujuk, dirayu-rayu, termakan rayuan yang membahayakan. ya akhirnya apa? Berkhianatlah di situ Banu Quraidah. Paham ya? Nah, akhirnya diberikan tiga sanksi yang berat, tiga hukuman berat Pilihan pertama pilihannya, perhatikan pilihannya pertama, imma an yuslimu wa yadkhulu ma'a Muhammadin fid din. Berat. Pilihan pertama, imma kalian masuk Islam dan kalian masuk bersama agama Nabi Muhammad. Masya Allah, ini pilihan pertama. Yang ngomong ini langsung pemimpinnya langsung, Ka'ab bin Asad. Karena ini sanksinya gitu loh. Eh, sudah apa? Dikepung selama berapa tadi? 25 hari. Dikasih tiga sanksi ini. Pertama, milih masuk Islam, masuk ke agama Nabi Muhammad SAW. Satu. Yang kedua, atau milih yang kedua, wa imma an yaktulu darariyahum. Atau milih yang kedua, yaitu apa? Nah, barakallahu fikum, anak-anak mereka dibunuh, eh? orang-orang mereka dibunuh. Nah, wa yakhruju jaraid, mereka keluar dalam keadaan apa? Jaraid enggak bawa apa-apa. Fayuqatilu yang dengan itu nanti enggak mungkin mereka mau dan akan berperang akhirnya. Fayuqatilu mereka berperang hatta yuqtalu an krim sampai mereka dihabisi semuanya. Itu pilihan kedua berat juga. Kalau kalian enggak mau masuk Islam dan tidak mau masuk kepada agama Islam, kalian akan dibunuh semuanya. Itu pilihan kedua. Paham ya? Ngam. Au ya ya yakhlusu, yakhlusu ada penjelasannya. Au yuslimu atau kalian masuk Islam, fa yusibu ba'dul aulad wan nisa. Akhirnya apa? Setelah kalian diperangi, dihabisi, nanti akan menimpa sebagian anak-anak dan juga perempuan di tawanan. Berat atau enggak ini? Berat. Ini sanksi yang berat. Yang ketiga, kalau kalian enggak mau yang pertama, yang ke yang kedua, yang ketiga. Wa imma an yahjumu ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi yaum as-sabtin hina ya'manul muslimun syarrahum fa abau alaihi wahidatan minhunna masyaallah. Yang ketiga berat juga ini. Kalau kalian enggak mau masuk Islam, enggak mau dibunuh orang-orang kalian, enggak mau dibunuh, kalian nanti hari Sabtu nyerbu eh, hujum. Hujum itu menyerbu, serangan serbuan yang langsung mendadak, ini hujum namanya. Kalian nanti menghujum, menyerbu Rasulullah dan para sahabatnya hari Sabtu yang kaum muslimin saat itu merasa aman dari kejadian mereka. Ternyata apa? Gak berani mereka. Fa'abau alaihi wahidatan minhunna. Mereka semuanya enggan. Eh? Mereka satu pun gak ada yang mau milih tiga pilihan tadi itu. Akhirnya bagaimana karena gak ada pilihan? Nampak kalau fiqum kita lihat berikutnya Wakana kana kalau ma'hum fil hisn Huyay bin Akhtab. Ayo. Huyay bin Akhtab pemimpin siapa tadi? Antum? Hah? Banu Nadir. Naam. Masuklah Huyay bin Akhtab ini. Masuk bersama mereka fil hisn di bentengnya. Hina insarafat Quraisy ketika Quraisy sudah pada pulang. Li'annahu qad kana atahum ahdan bidzalik karena waktu itu sempat memberikan perjanjian. Hatta naqadul ahda Ya enggak? Banu Qura itu kan sampai apa? Sampai membatalkan perjanjian kan? Nah, dengan Rasulullah SAW. Wa ja'alu yasubbuna Rasulullah SAW. Akhirnya mereka apa? Mulailah mereka mencaci maki dan menghina Rasulullah SAW. Wa yusmi'una ashabahu bidzalik dan mereka pun apa? Cacian tadi diperdengarkan kepada para sahabat Rasulullah SAW. Allah musta'an. Akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah mengutus namanya eh, nah yang yang akhirnya masuk Islam yaitu Abu Lubabah. Amin ya? Paham belum? Jadi saat itu enam orang-orang Banu Quraidah malah mencaci maki Rasulullah SAW. Kemudian cacian tersebut sampai diperdengarkan kepada para sahabatnya, para sahabat Rasulullah SAW. Akhirnya summa ba'atsa Rasulullah Abu Lubabah. Perhatikan kitabnya itu ya. Kemudian Rasulullah SAW mengutus Abu Lubabah ibn Abdul Mundir al Ausi. Ini Abu Lubabah bin Abdul Mundir al Ausi Wa kanu hulafa al-Aus. Saat itu Abu Lubabah ini termasuk sekutunya orang Aus. Paham ya? Mereka-mereka ini termasuk sekutunya orang Aus waktu itu. nam. Falamma ra'auh ketika orang-orang Aus Nah barakallahu fikum atau orang-orang Banu Quraidah tadi itu, nah tahu Banu Quraidah sekutunya orang Aus. Paham ya kan? Sudah kita lewati kan? Orang-orang Ansar terdiri dari dua kabilah. Orang Ansar terdiri dari dua kabilah, marga suku yang besar. Apa dan apa? Mengucapkannya harus benar mengucapkannya. Kalau mengucapkannya masih gerambiang berarti belum paham. Hah? Kabilah apa marga apa orang-orang Ansar antum? Eh, Aus dan <laughs> Nah, Aus dan Khazraj. Khazraj. Paham ya? Coba antum Eh, dua marga, dua suku orang-orang Ansar. Apa dan apa? <laughs> Allah Ustaz. Keliru itu ada jim ada apa? Ra. Khaz, raj. Jangan terbalik. Bukan bukan khazrat bukan. Khaz, raj. Ayo, dan keliru tulisannya pun lagi keliru kalau antum matanya keliru. Paham ya? Nah, jadi dua kabilah, dua marga besar tadi, orang Ansar, kabilah apa tadi? Eh, Aus dan Khazraj. Nah, kalau tiga marga orang Yahud, tiga tadi Banu Quraidah, Banu Nadir, Banu Qainuqa itu dihafalkan enam. Kita lihat. Akhirnya Rasulullah mengutus Abu Lubabah bin Abdul Mundir Al-Ausi agar menemui mereka Banu Quraidah. falam ra'au ketika mereka Banu Quraidah melihat Abu Lubabah qamu fi wajhihi. Akhirnya mereka apa? Berdiri menghadap ke Abu Lubabah. Yabkuna rijaluhum wa laki-lakinya, perempuannya nangis semuanya. Nangis minta bantuan itu loh. Minta bantuan. Wa qalu mereka mengatakan ya Abu Babah, kaifa taralana? Wahai Abu Babah, bagaimana pendapatmu tentang kami? Apa pendapatmu untuk kami? Ananzilu ala hukm Muhammadin qala na'am. Bayangkan. jadi Banu Quraidah tanya kepada Abu Babah. Abu Babah, bagaimana pendapatmu untuk kami ini? Pandanganmu bagaimana pandanganmu? Apakah kita harus turun ngalah ngikutin hukumnya Muhammad? Kata Abu itu. Kata Abu Lubabah apa qala na'am iya katanya. Abu Lubabah kata iya. Nah, tapi ternyata apa? Ternyata na barakallahu fikum wa asyara bi ila Nah, kemudian apa? Kemudian ada yang mengisyaratkan dengan tangannya ke halqih yakni annahu dzabah, yaitu sembelih maksudnya. Paham ya? Nah, summa di maalah hadir kalimah karena mungkin eh, barakallahu fikum takut atau yang semisalnya menyesal terhadap ucapan yang diucapkan dari itu min waktu di saat itu pula karena menyesal langsung lari dia lari langsung mengikat diri di di barakallahu fikum di Masjid Madinah Masjid Nabawi ya maksudnya ya nah barakallahu fikum kita lihat summa nadima ala hadil kalimah dia keliru di situ kenapa keliru berkhianat mengkhianati Allah dan Rasulnya paham ya ngapain menyesal na'am sudah ya benar tapi dia menyesal dengan ucapan tersebut paham ya dan merasa bersalah akhirnya lari Faqama musri'an falam yarji' ila Rasulullah SAW. Bayangkan, diutus oleh Rasulullah. Ha? Kemudian ketika dia mengucapkan di hadapan Banu Quraidah dengan ucapan na'am, iya, kalian harus berhukum dengan hukum Rasulullah atau hukum Muhammad SAW. Setelah itu malah dia menyesal dengan ucapan tadi. Langsung lari cepat, tidak bertemu Rasulullah lagi, hatta ja'a Masjidil Madinah. Sampai datang ke Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Farabata nafsahu bisariyatil masjid. Akhirnya dia apa? mengikat dirinya di tiang masjid. Diikat sendiri. Apa yang yang dia sumpah wahalafa sumpah akhirnya. Dia bersumpah demi Allah la yahulluhu illa Rasulullah sallallahu alaihi Demi Allah aku enggak akan melepaskan ikatan-ikatan ini kecuali Rasulullah yang akan melepaskan dengan tangannya. Jadi dia sudah sumpah seperti itu, mengikat sendiri tiang masjid. Ikat sendiri. Paham ya? Dan mengatakan demi Allah eh, tidak ada yang akan melepaskan ikatan ini kecuali Rasulullah dengan tangannya. Wa annahu la yadkhul ardha Bani Quraidah abada. Sumpah juga. Demi Allah, dia tidak akan masuk ke nah, bumi Bani Quraidah selama-lamanya. Falamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian ketika kabar ini sampai kepada Rasulullah s.a.w. alaihi da'u. Apa da'u? Biarkan dia. Biarkan terikat. Sampai kapan? Hatta Allah alaih sampai Allah telah menerima taubatnya. Kan dia keliru. Sebenarnya nggak perlu menyesal, langsung kembali ke Rasulullah selesai. Dia malah menyesal mengucapkan na'am dari itu. Kenapa menyesal? Karena Abu Lubabah ini aslinya juga termasuk na'am barakallahu fikum dikenal di Banu Quraidah itu istilah-istilahnya ya. Seperti itu sehingga ketika mengucapkan iya, kalian harus tunduk, kalian harus berhukum dengan hukum Muhammad itu nyesal itu. Merasa nyesal tidak keliru. Karena kebenaran orang nyesal. Akhirnya Rasulullah ketika melihat kabar bahasanya Abu Lubabah mengikat diri di tiang masjid, Rasulullah mengatakan, "Jauh, biarkan. Biarkan terikat." hatta yatuballahu alaih sampai Allah telah menerima taubatnya wa kana min amrih makan hatta taballahu alaih kemudian saat itu terjadilah apa yang terjadi kemudian apa Allah taala menerima taubatnya Masya Allah itu enam. yang kesimpulannya apa summa inna bani quraidah nazalu ala hukmi rasulillah sallallahu alaihi wasallam kemudian bani quraidah mereka semuanya mengalah dan akhirnya mereka tunduk berhukum dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam